Kata beliau setelah kita baca ayat apa? Wan najmi ila hawa. Ma sahibukum ma dhalla sahibukum ma qawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Ayat yang menunjukkan bahwasanya apa? Ucapan-ucapan Rasul itulah wahyu, tidak pernah beliau berbicara dari hawa nafsunya. Iya. Ayat-ayat yang lain, "Wa ma ataakumur rasul fahudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian hadis-hadis tadi, ala ini util util Quran, util Quran wa mislahu ma'ah. Ini menunjukkan bahwasanya sunnah adalah wahyu. Kata beliau, maka di antara dari sini kau bisa tahu batilnya ucapan orang-orang yang menyatakan sunnah itu bertingkat-tingkat dan yang paling agungnya adalah wahyu. Paham ya? Berarti mereka menyatakan ada sunnah Rasulullah bukan wahyu. Begitu. Ini adalah ucapan yang batil. Ini ucapan kata beliau rahimahullah fi ghayatil fujur wal dalalah dalam puncak kesesatan. Wa ihdath fi dinillah dan ini di antara bentuk kebidahan pendapat yang baru dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, sunnah semuanya wahyu. Tidak ada yang bukan wahyu. Iya. Berarti terkait dengan sunnah kita sudah dapatkan dua pendapat yang menyimpang. Tadi pagi kita sebutkan di antara pendapat yang menyimpang adalah apa? Quraniyun, ingkaru sunnah, yang mereka tidak mau berpegang dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kata mereka kami mencukupkan dengan Al-Quran. Yang kedua ini, kedua adalah ini, ucapan orang-orang yang menyatakan sunnah itu ada yang bukan wahyu. Sunnah itu bertingkat-tingkat, yang paling tingginya adalah wahyu. Ini batil, karena semua sunnah adalah wahyu. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan tentang kedudukan sunnah dalam Al-Quran. Iya, bersama Al-Quranul Karim, kata beliau, Wa min lalikum suwarun Minha bayanu al Quran wa minha مطلق القرآن Quran wa minha takhsis Quran. Ya, sunnah itu fungsinya untuk menjelaskan yang masih mujmal dalam Al-Quran. Fungsinya untuk memberi batasan apa yang masih mutlak dalam Al-Quran. Fungsinya untuk menghususkan apa yang masih umum yang disebutkan dalam Al-Quran. Qanabillah rahimah Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab beliau Ilamul Muwaqi'in Iya, kedudukan sunnah bersama Al-Quranul Karim. Kata beliau, wa sunnatu ma'al Quran ala satu aujuh. As-sunnah yang bersama Al-Quran itu ada tiga keadaan. Yang pertama, antakuna muwafiqatan lahu min kulli wajhin. As-sunnah datang ya persis sama dengan apa yang telah datang dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang wajibnya salat. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة datang sunnah perintah dari Rasulullah SAW banyak hadis yang menunjukkan wajibnya salat bahkan salat adalah termasuk iya rukun Islam buniyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah wa iqamis salat yang kedua antakuna bayanan lima urida bil Quran wa tafsir lahu. As-sunnah datang yang kedua adalah menjelaskan apa yang diinginkan dalam Quran. Menafsirkan apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Dulu para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa berat. Ketika turun ayat Allah alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini dalam kitab tauhid nanti antum pernah bahas. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman <coughs> mereka lah orang-orang yang mendapat, mendapatkan hidayah dan mendapatkan keamanan. Iya syaratnya dia mendapatkan keamanan dan hidayah adalah keimanan keimanannya tidak tercampuri dengan kezaliman. Para sahabat berat. Mereka menyatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallam, ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapa di antara kami yang tidak pernah mendolimi dirinya? Kenapa? Karena yang mereka pahami zalim di adalah kezaliman yang umum mendolimi orang, mendolimi diri sendiri, kan gitu. Sehingga ketika turun ayat ini yang menjelaskan syarat seorang mendapatkan keamanan dan hidayah itu ketika imannya tidak bercampur dengan kedoliman mereka berat. Siapa yang Rasulullah antara kami yang tidak iya pernah berbuat dolim? Maka Rasulullah menyatakan Laisa kama tadunnun. Ayat ini tidak seperti yang kalian sangka. Alastum taqra'un, bukan kalian membaca ayat Allah? Ya bunayya, la tusyrik billah. Inna syirka Inna syirka la zulmun azim. Iya, wasiat Luqman kepada putranya, wahai putraku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah karena kesyirikan itulah kedoliman yang besar. Dijelaskan Rasulullah SAW makna al-zulum dalam ayatnya adalah apa? Syirik wa aqimus wa atuz zakah hendaknya kalian tegakkan salat hendaknya kalian keluarkan zakat ada dalam Al-Qur'an tata cara salat ada dalam Al-Quran sholat itu mulai takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Apa yang dibaca ketika berdiri, dibaca ketika ruku, dibaca sujud? Tidak ada bayan yang menjelaskan tentang cara salat adalah dalam sunnah Rasulullah datang sunnah Rasulullah SAW menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran wa khibur salah wa zakah zakat mal apa semua harta yang diwajibkan zakat apa penjelasan harta-harta yang wajib zakat adalah ini ini ini ini nisabnya sekian dia keluarkan sekian persen ada dalam Quran tidak ada adanya penjelasan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sunnah yang kedua apa datang menjelaskan apa yang diinginkan dalam Quran, menafsirkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala antakuna mujibatan li hukmin sakat al-Quran an ijabihi wa muharrima aw muharrimatan lima sakat antahrimihi. Atau Al-Quran, As-Sunnah datang. Sunnah Rasulullah SAW datang. Ya, untuk menjelaskan wajibnya sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau mengharamkan sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Quranul Karim. Contoh yang hadir di saya sekarang, umrah Sebagian besar para ulama kita menyatakan umrah itu wajib hukumnya sebagaimana haji. Ya, apakah ada dalil tentang wajibnya umrah dalam Al-Quran? Tidak ada, ada dalam sunnah. Demikian juga haramnya binatang buas yang bertaring. Haramnya apa? Burung-burung yang bercakar. Haram di mana adanya dalam Quran tidak ada. Yang ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu dhinabin min wa kullu dhi mikhlabin min tuyur haram. Semua binatang buas yang bertaring, yang taring yang digunakan untuk menerkam, untuk memangsa buruannya. Semua burung-burung yang bercakar, yang digunakan untuk memangsa buruannya, ini haram. Itu dalam sunnah dan tidak dalam Al-Quran. Iya, dan itu diterima. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, Allah ketahuilah, inna ma harrama Rasul misla ma harrama Allah. Ketahuilah, apa yang diharamkan oleh Rasulullah SAW itu seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh dia bilang seorang muslim bilang, "Oh, saya hanya bilang saya meyakini yang haram cuma empat yang terdapat dalam Al-Qur'an, hanya bangkai dan dan seterusnya." Tidak ya ikhwan fillah rahimakumullah. Apa yang diharamkan Rasul dalam sunnah juga haram sebagaimana yang Allah haramkan. Qala berkata Asy-Syaukani hafizahullah taala menerangkan bahwasanya As-sunnah Rasulullah SAW, hadis-hadis Rasulullah adalah hujjah. Dalil. Apakah itu hadis yang mutawatir? atau hadis yang ahad? Apakah dalam masalah akidah? Atau dalam masalah ibadah? Selama sahih dari Rasulullah SAW. Sahabat Rasulullah SAW harus diterima. Dan kita berhujjah dengannya. Kata beliau. Wal muhaqqiqun. Mujmi'un para ulama muhakkikin telah ijma ala anna ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasahha naqlu dengan telah dan telah sah telah dipastikan penukilan dari Rasulullah sallallahu Ya apakah derajatnya sahih atau hasan yang penting dipastikan telah dinukil dari Rasulullah sallallahu Fahuwa kama ahbarallahu bihi. Maka hukum seperti yang Allah beritakan. Makbul diterima. Sawaun kana minal ahad. Au minal mutawatir. Apakah itu hadis-hadis ahad atau hadis-hadis mutawatir? Bikismai mutawatir dengan dua macamnya, al-lafzi wal ma'nawi. Wa bastu hadhihi umur Iya, menguraikan penyelebar masalah ini bi ghairi hadal mawdi' di selain tempat ini wa bi hadal maqam di selain ya kesempatan ini. Maksud ikhwan fil rahimun rahimakumullah ya para ulama kita menjelaskan di hadis ada mutawatir ada ahad Nah, mutawatir yang, yang diriwayatkan di setiap tabakatnya dan orang-orang banyak. Misalnya sahabatnya sekian, tabiinnya yang melihat yang sekian, tabi tabiin sekian, dan orang-orang jumlah orang banyak. Kalau ahad itu dengan jumlah orang terbatas. Nanti ahad dibagi lagi macam-macam. Iya. -macam. Misalnya hadis masyhur, masjid itu minimalnya tiga orang. Di setiap tabakotnya tabiinnya tiga orang, bawahnya tiga orang minimalnya, tiga orang tiga orang. Terbatas orang. Kalau mutawatir, itu banyak banyak banyak banyak. Kata beliau rahimahullah taala para ulama muhakkikin menyatakan selama hadis itu sahih dipastikan sahih sampai Rasulullah SAW dipastikan sabit ia dipastikan ini sampai kepada Rasulullah SAW harus kita terima. Apakah dia ahad yang mendapatkan cuma satu, satu, satu, satu, kedua, dua, dua, dua, atau tiga, tiga, tiga jumlah tertentu, atau apalagi jumlah yang banyak setiap tabaqat. Yang penting dipastikan sampai Rasulullah SAW. Iya demikian akidah kita akidah Rasulullah wal Jamaah. Ini ikhwan fillah rahimun rahimakumullah beliau sedang menyitir mengingatkan kepada kita kesesatan sebagian firqah yang ada sekarang mungkin misalnya disebut Tahrir, Ya mereka menyatakan kalau hadis mutawatir itu bisa dipakai untuk akidah. Ya, kalau hadis ahad itu hanya buat ibadah aja. Kalau masalah-masalah akidah nggak bisa. Akhirnya kemudian mereka-mereka yang mengingkari hadis-hadis ahad dalam masalah akidah terjerumus. Iya ke dalam pengingkaran-pengingkaran banyak masalah akidah. Akhirnya mengingkari adab kubur, akhirnya mengingkari ya turunnya Isa alaihissalam, akhirnya mengingkari banyak perkara-perkara akidah. Di sini ikhwan fillah rahimakumullah satu faidah penting disebut oleh para ulama kita bahwasanya atau Syekh Ubaid hafizahullah taala kesalahan dalam manhaj itu akan menggiring ya seorang salah dalam akidah. Punya prinsip dulu manhajnya apa? Manhajnya dibedakan hard dengan mutawatir. Kalau mutawatir hanya Eh, hal mutawatir bebas semuanya. Masalah akidah, masalah apa namanya? Ifikih, masalah ibadah kita terima. Kalau ahad ini hanya untuk ibadah, akidah tidak. Kan manhaj. Prinsip kajian. Akhirnya kemudian datang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata mereka ahad ditolak. Tidak mengimani Isa alaihissalam, tidak mengimani adab kubur dan seterusnya. Karena manhaj yang salah. Iya, sekali lagi saya bilang jangan kita main tengah perkara-perkara agama sebagian perkara agama, sebagian bidang ilmu. Iya, yang penting tauhid, yang penting akidah, semua penting. Kesalahan manhaj menggiring seorang untuk salah dalam masalah akidah. Khawani billah rahimah rahimakumullah Wabihada adraktum alunwan maka dari sini kalian sudah akan tahu judul yang akan kita bahas. As-sunnatu makrunatun bil ijtima wal itilaf. Sunnah Rasulullah SAW itu senantiasa beriringan dengan ijtima wal itilaf. Iya, persatuan dan kerukunan. Karena menyatukan umat itu hanya kembali dengan mereka kita ajak kembali mereka kepada iya Al-Qur'an dan Sunnah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kemudian واعتصموا wa'tasimu الله جميعا ولا تفرقوا. Berapa ketemu kalian dengan hablullah dengan agama Allah Subhanahu wa taala wala tafarraqu dan jangan berpecah belah Hablullah ya dinullah Hablullah yakni Al-Qur'an wa sunnah syarat tidak adanya perpecahan adalah ketika masing-masing muslimin berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala. Walidhalika asbab. Ini sekaligus sekaligus menunjukkan tentang Maizah ahlu Sunnah wal Jamaah sebagai disebutkan sebutkan di dalam mukaddimah. Kenapa ahlu Sunnah? Iya. Sunnah itu makrunatu atau istima wal itilaf. Ahlu Sunnah adalah ahlu orang-orang senantiasa beristima dan beriktilaf. Karena yang pertama, as-sababul awal anna ahla sunnati yamshuna haitsu tumashihim an-nusus. Ini ciri ahlu sunnah. Ini keistimewaan ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu berjalan kemana nas Al-Quran dan sunnah mengiringnya. Wa yakifun haitsu tuqibun nusus dan mereka berhenti ketika diberhentikan oleh nas. Fala yaziduna ala dzalika wa la Mereka tidak menambah-nambah dan tidak mengurang-urang apa yang ada dalam nas Al-Qur'an Sunnah. Wa hadhihi nusus minal kitab wa sunnah istimaluhum laha biraddi ma ashkala fahmuhu minha ila fahmi salafis salih. Al-Quran wa sunnah ya nas dalam Al-Quran dan sunnah mereka harus sunnah wal jamaah mengembalikan setiap yang muskilah setiap mereka susah pahami mereka kembalikan kepada pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat, ya para tabi'in dan tabi tabi'in. rahiman rahimakumullah. Yang pertama, ya, Ahlu Sunnah itu senantiasa berjalan di atas nas. Kemana digiring oleh nas kita ikut. Ketika bersuruh berhenti kita berhenti. Ini kelebihan al sunnah wal jamaah. Yang kedua, kata beliau, "Anna ahla sunnati hum ahlul ilmi syar'i jumlatan wa tafsila." Ahlu sunnah itu uh, Afan ya kawan rahimun rahimakumullah. Poin yang pertama tadi. Sehingga tidak cukup dengan pengakuan. Tidak cukup dengan pengakuan. Kami ini berpegang dengan Quran dan Sunnah. Iya, tapi yang terpenting adalah at-tatbiq. Pengamalan. Sehingga ahlu sunnah itu benar-benar orang-orang yang mengamalkan hal tersebut. Bukan sekedar pengakuan. Yumashun, yamsun, haitsu tamasyih nusus. Iya. Wa berhenti ketika disuruh berhenti oleh nas. Berpegang dalam Quran dan Sunnah dan ditadbiq, diamalkan dalam amalan mereka. Fala ada dari kewalian kusur. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tahu bagaimana dahsyatnya fitnah yang menimpa beliau. Di beberapa masa khalifah beliau terzalimi, dicambuk, dianiaya, dipenjara. Kita ingat bagaimana tarbiyah yang beliau lakukan. Iya, untuk kita senantiasa ahlu sunnah itu berjalan di atas nas. Ketika datang orang-orang mengajak Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah untuk melawan pemerintah ketika itu. Iya. Apa kata beliau? Ad-dima, ad-dima darah-darah kaum muslimin. Iya. Senantiasa tetap berpegang menjaga darah kaum muslimin dan iya tidak memberontak pemerintah kaum muslimin dalam keadaan beliau teraniaya terzalimi karena demikianlah diajarkan dalam Al-Quran Sunnah iya bukan sekedar ucapan iya bukan sekedar pengakuan tapi ditatbik dalam amalan. Ikhwanabillah rahiman rahimakumullah. Yang kedua, an ahla sunnah hum ahlul ilmi asy-syar'i jumlatan wa tafsila. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang berilmu baik secara global pun secara rinci. Wa in syarakahum ghairuhum min dawi tahassusat qatib wal handasah wa riyadhat. lakin al tisas mutlak, wal isti'mal khalis huwa inda ahli sunnah kata walaupun mungkin orang-orang yang berilmu yang lain yang mempelajari ilmu lain belajar ilmu kedokteran, ya, dan ilmu yang lain dikatakan dia orang berilmu. Tetapi pemakaian yang mutlak ilmu yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu yang ada pada ahlu sunnah. Waman wafakahum, washarakahum. فهو يقتدي فهو بهم يقتدي وإليهم يرجع أعني إلى علماء أهل السنة في حل المعضلات والحكم بالمشكلات والنوازل kata beliau ilmu yang dimaksud yang ada pada ahlus sunnah ilmu syar'i Demikian kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi. Ilmu yang dimaksud di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ilmu yang disebutkan keutamaan dalam Al-Qur'an Sunnah adalah ilmu syar'i. Tidak boleh seorang apa ngasih saran, tidak boleh seorang apa namanya ngasih semangat anak-anaknya belajar ilmu dunia kemudian pakai dalil. Tolabul ilmi perlu tolakul muslimin disuruh belajar ilmu dunia kemudian berdalil kan orang berilmu itu ditinggikan derajatnya yarfa'in lahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma derajat Allah akan angkat derajat orang berilmu ini salah ilmu yang dimaksud dalam Al-Qur'an dan Sunnah kata Ibnu Taimin rahimahullah adalah ilmu syar'i Adapun yang lain yang belajar-belajar ilmu dunia walaupun mungkin secara istilah bahasa dikatakan dia punya ilmu tetap iya mereka itu adalah orang-orang yang harus ikut para ulama. Mereka harus merujuk kepada para ulama. A'ni ila ulama ahlu sunnah. Fihil muqdalat ketika ada permasalahan-permasalahan. Iya, wal hukmi fil muskilat ketika ada problem-problem. Wan ketika ada kejadian-kejadian yang baru menimpa kaum muslimin, mereka harus kembalikan masalahnya kepada para ulama ilmu syar'i dan mereka lah para ulama sunnah wa jamaah. Qulillah eh, Sampai sini kita baca yang intinya beliau rahimahullah taala Syubin menyatakan kan ahlu sunnah adalah orang-orang yang berilmu maka mereka ya memiliki keistimewaan di antara keistimewaan ahlu sunnah adalah orang-orang yang senantiasa memiliki Ihtimam dengan ilmu. Maizah min maizat ahli sunnah adalah ya mereka ihtimam kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama ahli sunnah wal jamaah adalah rujukan. Rujukan umat semuanya. Ya. Dalam segala permasalahan-permasalahan mereka yang mereka hadapi. Ada beberapa masail yang ini saya bacakan terkait dengan masalah ini. Yang pertama adalah masalah ahmiyah, masalah pentingnya rujuk kembali kepada para ulama. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah hukuk al ulama makna nasihat kepada para ulama. Kemudian masalah yang terakhir yang saya bacakan nanti satu fatwa dari Syekh Ubaid hafizahullah taala dalam satu kitab beliau Silatul apa ya? Silatul apa langsung? Silatul apa langsung? Nah, masalah pertama ya allahumma Rahim dan Rahimukumullah Masalah ahmiyah Arruju' ilal ulama Pentingnya Merujuk kepada para ulama. Kita senantiasa kembali kepada para ulama. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa di ayat yang ke-83. Yang sudah saya bacakan tadi pagi. Allah berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih." Apabila datang satu perkara yang terkait dengan keamanan atau rasa takut, mereka menyebarkannya. Walau radduhu ila rasul. Kalaulah mereka kembalikan kepada Rasul. Wa ila ulil amri minhum dan kepada ulul amri di antara mereka. Orang-orang berilmu di antara mereka. La'alimahu alladhi yastanbitunahu minhum Niscaya mereka akan tahu. Iya orang-orang yang bisa memberi sinbad tahu apakah ini perlu disebar atau tidak. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Kalau bukan karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya. Lattaba'tumus syaitana illa qalila. Qanabillah rahimah rahimahkumullah. <coughs> Berkata Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah taala kata beliau fi dalilun dalam ayat ini dalil adabiyah terkait dengan masalah adab annahu idza hasala bahsun fi amrin minal umur ketika ada satu pembahasan satu perkara satu permasalahan yang bagi an yuwalla man ahlu nidari. Maka hendaknya yang mengurusinya adalah orang yang memang mumpuni punya keahlian untuk mengurusinya. Yang sembarang orang yang saya bilang kemarin atau tadi pagi yang sembarang orang mau ikut ikutan. Sudah cukup orang-orang yang mumpuni punya keahlian di bidang tersebut. Wa yuj'alila ahli diserahkan kepada ahlinya. Wala yataqaddam baina aydihim Jangan melampaui mereka, mendahului mereka. Fa'innahu akrabu ila sawab wa ahra salamati minal khata. Karena ini lebih dekat kepada kebenaran dan lebih memungkinkan selamat dari kesalahan. Permasalahan-permasalahan agama. Iya di negeri kita, di tempat yang lainnya Biar orang-orang yang mumpuni kita percaya para asal tidak membahasnya. kemudian sampaikan kepada para ulama kita. Kemudian apa yang disampaikan oleh para ulama kita kita terima. Ini ikhwan rahimun rahimun. kes kita serahkan kepada ahlinya. Tidak kemudian ya nanti akan kita bacakan apa namanya fatwa dari Sa'ubaid. Munculnya orang-orang yang bilang, "Ah, itu kan ucapan ulama pulan. Kita mah enggak taklid. Kita mah enggak diharuskan dia dipaksa untuk ikut pendapat satu orang pulani, satu orang ulama. Ini lancar. Merasa dia punya istihad, punya kemampuan untuk berpendapat sebagaimana para ulama. Sebenarnya orang-orang berilmu. Kata beliau kalau ada satu masalah, diserahkan kepada ahlinya biar mereka membahas. Iya, karena mereka-mereka ahli ini ketika membahasnya lebih dekat kepada kebenaran dan lebih selamat dari kesalahan. Yang kedua, ya ikhwan fillah rahimah rahimakumullah terkait dengan adab kita. Wa fihi annahyu 'anil 'ajalah wa tasarru' li umur min hina sami'iha simaiha. Iya, di sini juga ada faidah kata beliau larangan terburu-buru. Menyebarkan sesuatu ketika kita dengar. Dengar satu apa di zaman zaman sekarang, zaman ada WA, ada Telegram. Dengar satu langsung sebar. Dalam keadaan dia tidak tanya kepada ustadznya, tidak tanya kepada orang yang membimbingnya di tempatnya, apakah ini pantas disebar atau tidak. Apakah ini kira-kira kalau kita sebar akan bermasalah atau tidak? Lebih masalah atau lebih banyak motoratnya? Iya. Ini ayat sebagai hardikan. Iya, teguran. Apabila datang kepada mereka satu perkara, keamanan atau, atau Rasa takut membuat takut, mereka langsung menyebarkan. Coba kalau kembalikan kepada orang-orang, kepada Rasul, kepada orang berilmu. Ya ini saya mereka akan bisa mengambil sinbad. Apakah pantas disebar atau tidak. Alhamdulillah Ini penting zaman sekarang ini. Di zaman sekarang yang gampang orang nyebar-nyebarkan berita. Harus banyak musyawarah, banyak istisar, ya nasihat kepada para pemimpin kita, guru-guru kita. Yang ketiga kata beliau rahimahullah taala wal amru bit ta'ammul qabla al kalam wan nazar fi hal huwa maslah. payuk di insan amla payuh jim'an. Yang ketiga adalah menelaah, menimbang-nimbang sebelum berbicara. Menelitinya. Apakah kalau saya ucapkan atau kalau saya, saya tulis itu maslahatnya ada atau justru mudarat yang lebih besar? Ini ikhwanillah rahimun rahimakumullah. Ya. Perkara adab yang penting. Iya. Untuk kebersamaan kita. Karena yang perlu kita ingat ini al-qalam tulisannya adalah qarinul lisan sebagaimana yang bahaya Iya. Bahaya ikhwan fillah rahimun. Demikian juga tulisan. Hati-hati dalam menulis. Ya, Dipikir-pikir sebelum menulis. Dikirim ke fulan atau anlan. Dipikirkan apakah bermaslahat sehingga lanjut atau justru akan bermotorat maka jangan dilakukan. Alhasil intinya adalah yang pertama ketika ada masalah-masalah diserahkan kepada para ulama biar para ulama kita yang membahasnya dan ingat apa yang saya sampaikan dari Syekh Ubaid Habibullah taala kalau seorang ulama kalau seorang ulama yang kita tahu dia ma'ruf senantiasa berkata dengan dalil di atas dalil menyatakan kita terima dan itu bukan taklid iya ketika para ulama kita menjelaskan tentang fulan hizbi fulan mutalawin fulan mubtadi fulan ahlul ahwa itu ketika kita terima begitu bukan taklid itu adalah menerima khabar thiqah. Menerima khabar thiqah. Ya, menerima berita dari seorang yang thiqah. Yang kedua, Asy-Shalih Fauzan, ikhwan fillah rahimakumullah. mengingatkan tentang bahayanya keluar dari manhaj para ulama. Ketika seorang sudah berani melecehkan para ulama. Kata beliau, yajibu ihtiramul ulama. Wajib hukumnya menghormati memuliakan para ulama. Li'annahum warasatul anbiya. Karena para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wal istighfafu bihim yu'addu istighfafan bi maqamihim. Melecehkan para ulama itu teranggap melecehkan kedudukan mereka sebagai pewaris para nabi. Kata beliau, "Wa man istakhaffa bil ulama istakhaffa bighairihi minal muslimin." Seorang sudah lancang dia berani menghina, melecehkan ulama, dia akan melecehkan kaum muslimin yang lain. Fal ulama yajibu ihtiramuhum. Para ulama itu wajib dihormati, dimuliakan. Li ilmihim wa makanihim fil ummah karena keilmuan mereka dan kedudukan mereka di umat ini. Qala wa ma min ahadin istakhaffa bil ulama illa waqad arada nafsahu lil iqubah. Tidaklah seorang berani lancang melecehkan ulama kecuali dia telah menyodorkan dirinya kepada uqubah. Wat tarikhu khairu syahidin ala dzalik qadiman wa haditha dan tarikh sejarah telah membuktikan akan hal ini. Yang dulu ataupun sekarang. Orang-orang yang berani lancang kepada para ulama adalah iya, mereka-mereka yang telah menyodorkan diri mereka ke dalam kesesatan. Dzulhuwaisirah lancang kepada Rasulullah SAW. Iya, dengan lancang dia menyatakan kepada beliau, "Idil ya Muhammad, adil ya wahai Muhammad." sallallahu alaihi wasallam. Iya. Menuduh Rasulullah SAW tidak adil. Maka Rasulullah menyatakan, iya, inna min di'li hadzal rajul kaumun yahruju yaqra'una al-Qur'an layu jawi taraqiyahum. Akan muncul dari anak turunan orang ini, orang-orang khawarij yang baca Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Wasil bin Atta. Lancang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Datang orang mau bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Bertanya tentang ya Syekh bagaimana hukum seorang yang melakukan dosa besar? Syekhnya belum menjawab sudah lancang menyatakan oh pelaku dosa besar itu bil manzilah baina manzilatain. Iya, dia bukan muslim bukan kafir tapi di satu kedudukan di antara muslim dan kafir. Akhirnya apa? Menyempal dari majlis Al-Hasan Al-Basri dan jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah. Dan seterusnya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya. Sehingga Nah, sebelum yang ketiga asy Taimin rahimahullahu taala menjelaskan ketika menjelaskan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Adinu nasihah Kuna liman qala lillahi Wali kitabihi Wali rasulihi Wali imati muslimin wa amatihim Kata beliau nasihah Li'aimatil muslimin itu mencakup dua Nasihat kepada ulatul umur Pemerintah muslimin Dan kepada para ulama Wan nasihah lil ulama itu dengan beberapa perkara. Yang pertama di antara bentuk nasihat kepada para ulama adalah mahabbatuhum. Kita cinta kepada para ulama. Kenapa kata beliau? Li'annaka idza lam tuhibba ahada fa innaka lam tata'assabi. Karena kalau engkau sudah tidak cinta kepada seseorang, engkau tidak akan beruswa dengan. Cintai ulama. Dengan cinta kepada para ulama, kita berusaha untuk beramal seperti amalan dia. Beruswa. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ma'unatuhum wa musa'adatuhum fi bayanil haq. Iya, membantu mereka dalam menjelaskan al-haq. Bagaimana caranya? Patan sur kutubahum. Engkau ikut nyebarkan kitab-kitab para ulama. Iya, dengan berbagai macam media yang kita punya, ikut menyebarkan ilmu-ilmu yang disampaikan para ulama. Yang ketiga ikhwan fillah rahimun rahimakumullah adalah al-labbu an a'radihim. Iya, membela kehormatan para ulama. Bima'na maknanya adalah Allah tukirra ahadan ala ghibatihim wal buku fi aradihim. Jangan biarkan seorang pun iya menggibahi seorang ulama, melecehkan seorang ulama, mencela para ulama. Ini ikhwan fillah rahimun rahimakumullah saya sampaikan ini min bab at-tahaddus binimatillah subhanahu wa ta'ala. Menyampaikan, iya, nikmat Allah kepada kita. Alhamdulillah, saya sering kali duduk dan saya sekali kebetulan diajak duduk dengan asatidah kita ikhwan fillah rahimahullah asatidah ahli sunnah di Indonesia ini. Kita akan dapatkan seperti ini. Berusaha mereka senantiasa merujuk kepada para ulama. Iya, jangankan mungkin masalah-masalah yang sangat besar, masalah-masalah yang kecil ketika datang mereka memanggil pulang. Iya bagaimana kita jawab kepada ahlu sunnah, kepada salafiin? Kita telepon kepada para ulama. Ya, gimana Syekh kalau saatnya begini-begini-begini? Merujuk kepada para ulama. Mereka, walhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang senantiasa berusaha kembali kepada ulama, bertanya kepada mereka. Iya, hampir setiap kali permasalahan Iya kita kembalikan mereka kembali kepada para ulama. Yang kedua ikhwan fillah rahimun rahimakumullah. Yang kedua tadi mereka adalah orang-orang senantiasa memiliki hubungan menghormati, memuliakan para ulama. Mencintai mereka. Iya, mimbab tahaddits bi nikmatillah subhanahu wa taala. Yang ketiga ini, mereka adalah orang-orang senantiasa membela kehormatan para ulama. Kenapa kita keras kepada semisal Firanda, kepada semisal Abdullah Taslim, karena mereka-mereka di antara orang yang berani di mereka melancang kepada para ulama. Melecehkan para ulama. Ini khodabillah rahimani wa rahimakumullah. Berusaha sampaikan dalam majlis ini. Mungkin kita istirahat dulu. Kita lanjutkan nanti insya Allah sekitar 10 menit lagi. Allahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi man wala Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd Ikhwan billah rahiman rahimukumullah Untuk masalah yang tadi Kitab As-Sunnah Makrunatul Berijtima' Kita lanjutkan nanti insya Allah pada asar. <coughs> Kita lanjutkan pada asar insya Allah. Terus sekarang untuk mengisi waktu, mungkin tempat kita membaca beberapa faidah terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sebagai para aba yang memiliki putri-putri dan juga sebagai suami ya dalam menterbiah istri-istri kita di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21 Allah berfirman wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah ciptakan pasangan-pasangan dari jiwa-jiwa kalian yang sejenis dengan kalian. kuno ilaiha <clears throat> sehingga kalian bisa tentram kepadanya wa ja'ala bainakum mawaddatan atau warahmah, dan Allah jadikan di antara kalian rasa kasih sayang di antara kalian Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Sungguh dalam hal ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkannya. Asy-Syaubin hafizahullahu ta'ala menjelaskan Yang pertama ayat ini fillah rahimun rahimakumullah menunjukkan Karunia dari Allah Anugerah dari Allah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pasangan kita Istri bagi seorang suami Suami dari seorang istri Yang sejenis Dari kalangan manusia yang sama tabiatnya sehingga bisa bercocokan bisa saling ta'aluf rukun dan yang kedua dalam ayat ini ikhwan fillah rahimun rahimakumullah Allah menjelaskan bahwasanya an-nikah nikah yang sahihah dan nikah yang sahih yang memenuhi rukun-rukunnya syarat-syaratnya memiliki banyak hikmah <coughs> hikmah yang terpenting adalah hikmah yang disebutkan litas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Dengan seorang memiliki pasangan, dia merasa tentram, tenang hidupnya. Dengan memiliki istri atau suami, dia bisa mendapatkan mawaddah warahmah, ya rasa kasih sayang di keluarganya. Qul rahimah rahimakumullah. Asy-Syubil hafizahullah taala menjelaskan kepada kita beberapa poin beberapa tips yang dengannya seorang bisa mendapatkan meraih apa yang Allah terangkan mendapatkan mawaddah warahmah dalam keluarganya dalam keluarga. Kata beliau hafizahullah taala wahakum ayuhal muslimun wal muslimat. Ba'du mastaqra'nahu min kitab rabbina wa sunnati nabiyina fi hadzal Inilah wahai kaum muslimin dan muslimat sebagian yang kami baca yang kami dapatkan kami telah hadir Al-Quran dan Sunnah dalam masalah ini bagaimana seorang bisa meraih apa yang Allah janjikan merasakan mawaddah warahmah dalam berkeluarga. At-tariqul awal jalan yang pertama kata beliau adalah husnul ikhtiar. Ya bagus di dalam memilih. Ya minimal ya kawan bila rahimakumullah kalau kita banyak sudah berkeluarga minimal untuk putra putri kita kita inginkan mereka juga berkeluarga memiliki muaddah warahmah dalam keluarga mereka. Husnul ikhtiar bagus di dalam memilih. Bagaimana kata beliau? Ammar rajul fahuwa kafiru nafsi. Kalau laki-laki tentunya dia langsung bisa memilih. Mencari calon untuknya. Qala wa ammal mar'atu payanubu anha waliyuha. Maka yang menjadi pengganti dia adalah walinya. Walinya, bapaknya, kakaknya, kakeknya, pemilinya, kerabatnya laki-laki yang mencarikan orang terbaik untuk dia. Kalau laki-laki dia memilih langsung mencari sendiri. Cari yang terbaik. Adapun perempuan, bapaknya yang mencarikan, kakaknya, kerabatnya. Iya. Kata beliau, kata Syaubin hafizahullah taala, wa husnul ikhtiar yang yambani al istiqamah. Istiqamatid din wastiqamah al-mu'amalah. Orang yang dipilih itu adalah orang yang istiqamah. Istiqamah dalam agamanya dan istiqamah dalam muamalahnya. Kata beliau, Kala Rasulullah Sallam, Rasulullah berkata, Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu. Kalau datang kepada kalian wahai para wali wanita orang yang kau ridhai agamanya dan akhlaknya datang mengkhidbah meminta orang-orang di bawah perwalian Anda maka nikahkan dia dengan putri Anda dan orang yang di perwalian Anda nikahkan dia orang yang telah kau ridhai agama dan akhlaknya illa taf'aluhu illa taf'alu jika kalian tidak melakukannya takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid ini saya akan ada fitnah di bumi ini dan ada kerusakan yang menyebar atau yang besar dan satu yang lain ini kata Syubain hafizahullah hadisnya Hasan bi majmu' alhasil dari hadis ini al khatib orang yang kita pilih untuk putri kita, untuk orang-orang yang di bawah perwalian kita, itu harus memenuhi dua kriteria. Yang pertama adalah diri diridhoi agamanya, bagus agamanya. Dan yang kedua adalah merdiyul khuluq, kita ridhoi ahlaknya, memiliki ahlak yang baik. Iya. Mardiyuddin berarti hubungan dia dengan Allah bagus. Mardiyul khuluq berarti muamalah dia dengan sesamanya bagus. Iya, karena ikhwan fillah rahimun rahimakumullah, orang yang paling harus kita berbuat baik. Iya, setelah orang tua adalah istri kita, istrinya. Ada seorang bertanya kepada Al Hasan rahimahullah taala datang kepada Al Hasan bertanya uzawizu ibnati biman dengan siapa aku nikahkan putriku Kalau kata Al Hasan biman yattaqillah engkau nikahkan putrimu dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata beliau? innahu in ahabbaha akramaha wa in sakhitaha lam yadlimha. Karena kalau orang bertakwa kepada Allah, kalau dia cinta kepada istrinya, iya dia akan memuliakannya. Dan kalau dia sedang tidak senang, iya dia tidak akan mendoliminya. Kata Syekh Ubaid hafizahullah, sadaqa radhiyallahu anhu. Telah benar beliau radhiyallahu anhu. Kenapa kata beliau? Karena dari kejadian yang ada, pengalaman yang ada, <coughs> khurribat al-buyut telah hancur rumah-rumah tangga. Itu sebabnya satu di antara dua. Imma karena ia pasangannya gair merdi din iya atau gair merdi al khuluq bisa jadi karena tidak di, di bagus agamanya atau bisa jadi karena tidak bagus muamalahnya sehingga dia gampang mendolimi istrinya gampang menganiaya istrinya gampang iya karena jelek dalam bermuamalah. Ini hadibillah rahiman rahimahullah yang pertama untuk seorang mendapatkan iya dan keluarganya muadda warahmah adalah benar-benar dia memilih pasangan terbaik. Kalau seorang laki-laki dia cari dia mencari sendiri iya yang terbaik. Kalau wanita maka dicarikan oleh wali-walinya, bapaknya, kakaknya dan seterusnya. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, yang mungkin ini penting buat kita semua adalah istisyar kullin min azwajain anna sahibahu amanatu fi unuqih. Masing-masing pasangan suami dan istri hendaknya memiliki perasaan bahwasanya pasangannya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Istri adalah amanah bagi seorang suami. Seorang suami adalah amanah bagi seorang istri. Sehingga kata beliau, hatta yuaddiya ma'alaihi sahibil huquq taqarruban Allah wa taqwalah. Sehingga ketika menunaikan hak-hak pasangannya, dia niatkan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nabilah rahimun rahimakumullah. Kita tahu insyaallah masing-masing pasangan punya hak. Di dalam surat Al-Baqarah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-228 Allah Subhanahu wa taala berfirman walahunna mithlul ladzi alaihi nabil ma'ruf walirijali alaihinna darajah. Walahunna para istri mithlul ladzi alaihi bil ma'ruf juga memiliki hak sebagaimana kewajiban yang telah ada atas mereka. Sebagaimana mereka memiliki kewajiban atas suaminya, mereka pun punya hak yang harus ditunaikan oleh suaminya. Maka ketika masing-masing pasangan meyakini ini adalah amanah ya dia akan lakukan apa yang merupakan kewajibannya dengan niat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu. Dia akan senantiasa ya memiliki muraqabah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suami sedang tidak ada di rumah, dia berusaha hak-hak suaminya dia jaga. Walaupun suaminya tidak tahu, Ya karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Sehingga senantiasa menjaga amanah. Demikian juga suaminya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang ingin saya ingatkan dalam kesempatan ini di antara hak istri-istri kita ikhwan fillah rahimakumullah adalah hak kutarbiyah Ya ayuhalladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nar. Hak tarbiyah. Hak untuk mendapatkan pendidikan dari kita. Ia mendapatkan terbiah dari kita sebagai seorang suami. Allah menyatakan, "Ya yuhalladina amanu, wahai orang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wahlikum dan keluarga kalian nar api neraka." Caranya apa? Alimuhum, ajari mereka ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. muruhum, perintah mereka kepada yang ma'ruf. Wanhahum, larang mereka dari perkara yang mungkar ini semua ikhwan fillah rahimun rahimakumullah bentuk tarbiyah yang itu merupakan kewajiban suami atas istri. Ketika merasa tidak mampu dalam menyampaikan ilmu kepada istri dalam ilmu-ilmu yang mungkin dia tidak mampu menyampaikannya maka kewajiban dia untuk ia membimbingnya, mengarahkannya ke tempat-tempat ke majelis ke majelis ilmi, ke majelis-majelis ilmu, ke tempat-tempat belajar ilmu agar Iya, si istri bisa mendapatkan bekal agama. Khawanabillah rahimun Yang kedua, di antara hak istri yang terkait dengan terbih adalah hak ya ar ayah. mendapatkan pengawasan, penjagaan. Yang dibiarkan dia berbuat maksiat diingkari. Khawaribillah rahiman rahimakumullah. Ar-Rasul Sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadis yang membuat kita takut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Salasun لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم Iya ada tiga golongan yang tidak akan Allah ajak bicara, tidak akan Allah lihat mereka, kalau tidak akan mentazkiyah mereka, dan salah satunya ikhwan billah rahimun rahimakumullah adalah ad-dayyuth. Ad-dayyuth dal ya wau dengan sa. Dayyuth Dijelaskan oleh beliau kata Rasul salah siapa itu dayus? Dayus adalah alladhi yuqirru ahlahu 'alal ma'siyah yang membiarkan istrinya berbuat maksiat. Tidak ada ingkar mungkar kepada istri. Membiarkan istri dalam kesalahan. Tidak ada penjagaan. Iya, pengawasan kepada istri. Maka wanikullah ke rahimakumullah. Selain kita beri mereka ilmu agama, kita bimbing mereka kepada yang baik, maka yang penting juga adalah ar-ri'ayah, memperhatikan mereka, menjaga mereka, mengawasi mereka, memberikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada mereka. Adapun para ummahat banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban para ummahat. Iya. Kewajiban istri atas suami. Di antara dah taat kepada suami, Sampai-sampai Rasul SAW menyatakan Lau kuntu amiran an yasjuda li ahadin ahadan an yasjuda ahadin la martul mar'ah an tasjuda li Kalau aku dibolehkan memerintahkan seorang sujud kepada yang lain, sungguh aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami atas wanita. Hatta dibandingkan hak keluarganya, orang tuanya. Hak suami lebih besar daripada mereka atas seorang wanita, seorang istri. Di antara hak suami yang penting di zaman-zaman sekarang ini adalah jangan seorang wanita, seorang istri keluar rumah suami tanpa izinnya. Al-asl hukum asalnya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala wa qarna fi buyutikum tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada istri Rasulullah sallam dan juga bagi kaum mukminin, kaum mukminat. Iya. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa di rumah wa qarna fi buyutikum. Di antara hak suami adalah Allah takhruja illa bidni. Tidaklah seorang istri keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Tentunya di antara hak suami juga adalah seorang wanita menjaga rumahnya, menjaga anak-anaknya, harta suaminya. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur. Alhasil ikhwan fillah rahiman rahimakumullah kata Syekh Ubaid hafizahullah harus ada istisar, harus ada masing-masing merasa inilah amanah. Amanah dari Allah. Kalau dia merasa itu adalah amanah, maka setiap dia lakukan hak-hak pasangannya dia akan berniat ibadah kepada Allah, takarub kepada Allah. Dan ketika dia mulai, dia ingat ini adalah sesuatu yang Allah perintahkan dan Allah melihat kita. Muraqabah. Iya. Misal-misal si istri, mungkin suami nggak ngelihat dia keluar rumah, tapi hendaknya dia sadar, dia ingat Allah Subhanahu wa taala senantiasa iya melihat Anda. Yang ketiga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah untuk mendapatkan mawaddah warahmah wasakinah dalam keluarga kata Syubaid adalah istimal al-afwi was-safah wal musamaha Harus adanya di antara suami istri itu saling memaafkan, saling toleransi, tidak gampang iya mengumbar emosi. Dalam satu hadis Rasul SAW menyatakan memberikan kepada kita para suami tif Iya. Dalam rumah tangga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yahruk mu'minun mu'minatan. Jangan sampai seorang suami, seorang mukmin membenci seorang mukminah istrinya. In kariha minha hulukan. Kalau dia mungkin tidak senang dengan salah satu atau beberapa akhlak dari si istri, radhiya minha hulukan ahar. Dia akan ridho ahlak-ahlak yang lain. Artinya ketika dia mengetahui Ya mungkin ketika sebelum menikah dia anggap istrinya tidak punya kekurangan mungkin. Ketika sudah menikah ternyata dia baru tahu satu, dua, tiga kekurangan istrinya. Maka ingat-ingat kelebihan dia yang lain. Ingat-ingat kelebihan dia yang lain. Ya, yang dengannya akan terus langgeng rumah tangga kita. Akan tertutup kekurangan-kekurangan istri kita. Yang terakhir ikhwan rahimun rahimakumullah, yang terpenting kata Syubaid Habibullah taala adalah tariq al-qawamah Wariasah Yang keempat adalah masalah al-qawamah Wariasah riasah. Adal mar'ati antara rajul wadahumullah antara annahu qayyim ala bayyim Seorang wanita, seorang istri, hendaknya dia memiliki pemahaman, memiliki keyakinan dan ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala bahwasanya penguasa, pemimpin di rumah tangga adalah suami. Ada suaminya. Allah berfirman Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah dalam surat An-Nisa, laki-laki adalah pemimpin para wanita. Kenapa? Bima Allah ba'dhum ala ba'd. Karena keutamaan Allah berikan. Allah berikan keutamaan laki-laki dibandingkan wanita dari sisi badan, sisi tubuh, postur tubuh dan seterusnya. Dan yang kedua, wabima bima anfaqu min karena infak nafkah yang mereka keluarkan untuk istrinya. rahimakumullah. Berapa banyak rumah tangga rusak, berapa banyak rumah tangga yang tidak bahagia karena sudah terbalik. Ketika istri yang lebih berkuasa di rumah tangga. Ketika istri yang sudah menjadi pemimpin di rumah tangga. Ini bahaya. Ini menyalahi hukum Allah yang ada dalam syarat Allah. Suami sebagai pemimpin, memimpin istrinya, memimpin keluarganya. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Adapun kitab yang tadi kita lanjutkan pada asar insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.